Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dakum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa ya ibadallah ittaqullaha qad wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود Temanya aneh Nilai gawe ke Ustaz Saya tik tema nama akad tapi menuntut dan menuntun dibawa ke mana ya tema ulang ngebahas akad tapi cara rakan ya rek akan rek akan ya beda sahurup loh akan rek akan rumah ini akan dijual beda dengan rumah ini akad dijual sudah terjual udah oh akan mau akan nih Ah, makan siang Bagaimana siap menerima kenyataan bagaimana mau akan lihat kondisinya juga melandai begini ya. e, apapun dalam Islam harus melalui akad ya kupluk Ustaz FP pindah ke Kang Andi teh kunaon teh nginjem pindah sorangan disulap nginjem teh bebeja hadiah merek atau kumaha ya, teh itu harus ada akad maka Al-Maidah ayat 1 kan dijadikan iftitah pembukaan Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, apapun harus ada akad. Ya. Maka tolong kalau ta'aruf itu namanya lengkap biar mudah diucapkan di akad. Terus ada yang solut satu ya Kang anggar sama Teh Rida di Al Ukhwa. Tolong jadi tiap Sabtu Minggu teh kegiatannya nambahan nambah nikah gitu kan. Lumayan jadi makan di luar catering tering nggak tering nah, jam sebelah dah mah <laughs> benang akarnya teu benang daharna Si bangsa yang riweuh ya Yasir wala tuh asir permudah, jangan dipersulit. Persoalannya keterlambatan kita untuk akad, apapun akadnya, termasuk akad nikah, bukan di akadnya. Proses untuk akadnya itu. Menyanyuk motor mah ayah rekening listrik, kartu keluarga kelakuan baik tanggal lahir tanggal wafat ayahnya tanggal wafat nomor induk pekerja boga rekening koran padahal Islam sangat mudah untuk hal-hal yang sifatnya ibadah yang bernilai kebaikan maka akan adalah sesuatu yang berubah terlebih akan nikah itu catat melubah sesuatu yang tadinya halal menjadi yang tadinya menjadi haram menjadi halal yang baru ditemukan satu hukum yang tadinya haram menjadi halal itu akan nikah maka menikahlah Fangkihu yang tempo hari di Sianida tema kesekian surat An-Nur 32 nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian yang sendiri loh nggak bosan sendiri aja grup untuk ajinya terlalu lama asik sendiri emang enak Sholat itu satu tambah satu dua tujuh. Kita jadi berkah rezeki karena menikah. Kenapa tisu laku? Karena cinta nggak pernah kemarau. Bahagia cari nesti laparan macerik bahagia. Tok aslina nikah itu sabar sih? menahan mangan lejat itu sampai saking asiknya ibadah yang namanya nikahnya tomboron uncan jika kalian itu mah kesalahan kalian aku aja yang sudah pengen lagi aslina tapi tong beja-beja ria jempling datang kudu kasep yang penting payu daripada kasep ke payu di rumah pilihan bukan salah kita kasep gagah pintar bengal nah dia amat jeng pedih Miji mah goreng bodoh miskin nah saya dijelaskan tapi bager jeng soleh sokar pilih mana beda anu benghar kasep pinter gagah tapi penit yang dia ambak ulin ke KPJ, ke pasar baru ge nyebak gamis langsung di ke tok runtah tapi anu bodoh miskin soleh jeng bager non mah nyebak gamis hoyong nyampah beri hiji hiji sadar hari ayah antos mah. Dan miskin. Sok milih nu mana sok. Milih nu katilu Ustaz. Nu mana nu katilu kan saya benghar, pinter, soleh yang bager di mana barangnya Tidak ada yang perfect. Yang paling penting itu cantik hati, inner beauty. Kamu cantik, cantik. Hati kan cari deh. Kayak gitu. Jadi inner beauty This is beautiful. Kemarin Ustaz bukankah istilah jodoh itu pasti bertemu? Saya kemarin ketemu jodoh di sosial media sampai kopi darat. Jadi enggak, enggak malah meninggalkan. Berarti pepatah itu salah ya Ustaz. Pepatah yang mana? Jodoh pasti bertemu. kamu udah ketemu. Tapi kenapa enggak berjodoh? Beda aja dengan foto. Nah foto mah halus. Ada editan beauty-nya. Eh nama cowok Pertamina berminyak. Ustaz Deden tadi Ustaz Deden bantuan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa yang beriman berakadlah. Biar sah, biar jelas. Saya paling depan ya kalau ada teman nikah karena lebih ribet untuk mengesahkan satu keadaan itu kudu wasol terima abi nikmat eh terima abi nikah kaneng saha dengan mas kawin seperangkat alat sholat terlengkap sebenarnya tidak seperangkat kalau alat sholat itu bukan sajadah dan mukena saja kudu yang alat wudhu nah toren aduk sisir ngomongnya juga nu arenya ya. terus gagu si lalaki nanti karena nikah pertama meren saya nunggu beberapa kali nikah sok gagu itu teh psikologi bukan syarat sah atau tidak ketika mengucapkan akad gagu kudu wasol bisa makan karunya nu pego tetet tetarima kira irasahna geus saya kurang masuk di tukang tarik sah Ustaz tanggung jawab tanggung jawab karena kata Nabi yasir wala harap padahal permudah jangan dipersulit termasuk akadnya itu sendiri nah yang persoalannya kita akan munculkan kenapa sih kalian tuh cantik ganteng tapi untuk akad aja susah si banget sok. ini sebagai tadarus saja Ustaz buka Quran surat An-Nur ayat 32 sebagai review saja recap bisingan orang menjibring barho ngaji ngabring bubar bohong sebagai stimulus untuk kita lebih menguatkan tekad kita menuju akal kita generasi tahu bulat ya bertauhid bulatkan tekad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم wallahu wasi'un alim. Kurang bagaimana sih ini ayat begitu menariknya sampai saya mau menangis. Ras ku dengar dan saya diterjemahkan. Dan nikahkanlah. Oh, berarti nikahnya perin ah. Ayat disebut parentah, catat Al aslu fil amri lil wujub Asal perintah itu menunjukkan kepada wajib Berarti nikahnya wa Wajib eh, Al aslu fil amri lil wujub Asal perintah itu menunjukkan wajib. Eh disebut al wajib teh al wajibu mayusabu ala fi'li dikerjakannya dapat pahala. Wayu yu'aqabu ala tarki disiksa meninggalkannya. Maka apa siksaan bagi orang yang sudah berkemampuan menikah, berkemampuan akan tapi tidak mengambil akad nikah. Pada calon ayah syarat sudah memenuhi, cuman takut sama budaya. Sieun teu kabayar catering, sieun teka bayar gedung, dilambat-lambat nikah Nikahu sunnati kata Nabi Nikah itu sunnahku Paman rakibaan sunnati Barang siapa yang tidak mengindahkan sunnahku Falaisa minni Tidak diaku sebagai umatnya Salawat tinggal salawat, Tapi perintahnya tidak diindahkan Berarti biwi rame hati jempe Otak purai gawe langke capek gawe di tengah pakai sekali di teke Setengah agama itu ada di nikah Maka wa ankihul aima Nah, nikahkanlah orang-orang yang sendiri ini perintah fil amr lalu Ustaz dan nikahkanlah orang-orang yang masih memuja di antara kamu. Tuh jadi tugas Ustaz Allah bang ngawin ngawin ke. Jelma bungan hayam ku sama dikawin ke. Di video ke ke di upload tera ku hayam hayam aja nikah. Nah nikah juga ha. Ya, Lalu Ustaz dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang oh. laki-laki dan perempuan. Hamba saya aja layak menikah, masa kita enggak? Malu dong sama hamba saya. Hamba saya bukan kan enggak sehina itu. Mulia, artinya hamba saya pun dimuliakan untuk hal ini. Lalu saya jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Berarti selama ini kita miskin karena belum menikah. Setuju? Lihat logika terbaliknya. Jika mereka miskin, aku akan karena apa? Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kekabita ayat iya. Mata saya mah mereka rawe mah mau mau contohan ini. Kabita ku ayat i. Eh astagfirullah. Di mana salahnya saya? Namun kira-kira pernikahan yang jadi perintah ini adalah fitnah ketika diberitahukan, nah, saya jempet tuh, Kau Ria, jempel weh padilah nanti aku akan cukupkan mereka lalu dan Allah maha luas pemberiannya maha mengetahui la in syakartum la dan aku bersyukur itu akan aku tambahkan masa Allah berdusta maka yang disebut rumah tangga sukses itu yang tidak satu rumah tangganya Emang eh, rumahnya hiji tanggi tangga rumahnya pak? kenal di kos ewan lantainya luhur luhur teh daripada bikin tangga rumah mending bikin rumah tangga Setuju tidak? Setuju-setuju iraha Judul Aralu, Sianida, Akad, dan lain sebagainya Aplikasi Canggih dengan banget Sana rino undangan Wae Sekitu wae lu teh Tengah naon kan Kiamat sudah dekat mang Aslina hidup sekali jangan saat aduh di akhirat terjelas nasibnya dua kali cilaka sengsara di dunia sengsara di akhir yang minimal bengah di dunia bengah di akhirat nu lama bengah di dunia tapi sengsara di akhirat atau sengsara di dunia sengsara oke di akhirat capek udah besar aman yakin gak Allah akan lah mulai aku payung teduh enak berpikir akan dengan ke namanya termotivasi tapi rada ada sedikit kemana ya tam penting motivasi nak akan akan tuh singkatan aku akan datangi kamu tapi raha cinta itu tidak cukup dengan menanggalkan tapi harus mampu mengambil keputusan menyatakan menyatukan menanggalkan menunggalkan jangan coba menanggalkan tapi meninggalkan nanti jadi kawin Kedungna mahal nanti jadi kawin jupa-jupana kerubahan nanti jadi kawin sama karena undung ngeretan nanti jadi kawin undung nyinyumkan piring ah ini luas arah begitu wae Tung eh? saya calonnya buka ya sekatnya. Eh. kalau kakak di dia coba coklat kopian eh. ya catatan sipil kolektif kan ulah sunatan masalah atau akan masa setuju tidak Tanya mun akan masal saya panitiana saya tengiluan nanti. nonton bebeja kasih teh ani. Nyeh. Allah yassir wa la Karena kata Nabi ada hal yang harus disegerakan. Satu usum sholat, buru-buru sholat, bisa ngeburu wafat. Maksiat buru-buru tobat, bisa ngeburu mapat. Uga utang buru-buru bayar, bisa ngeburu sholat ke, terus mautna. Ya, dulu usum lesboga calon buru-buru usum mau buru-buru kubur ke yang mau saja nikah ya kawin yang cacing Fa'ina dapur mereka mana? Segerakan. Wasari'u ila magfirah bobokohan mah haram. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Nyabak oge jadi menang Ya. Saya kenapa nyabak Andi bebas? Bukan saya suka cowok, karena saya mukmin. Kenapa saya tidak boleh menikah sama sapi? Karena saudara sesu. Saya kan sok minum susu ABC. Cuman kalian sama sapi, ya Aran sarua sapi Effendi. Cepat. Mahram itu yang haram dinikah karena sudah menikah, maka nges wudu ge jempa majikan mah Pak ada kebatal karena sudah haram dinikah. Kenapa haram nikah? Punya kawin dua kali karena sudah syah. Kalau semua mereka masjid cium para Aisyah. Gitu. Ayo mereka masjid nyium tembok. Eh, saya sih nyium nanti Neng mau ke masjid dulu ayah sini keningnya. Neng kita sih. ya kumair. Ya, aku pergi dulu ya. Hati-hati lah, nah, nanti nanti Dunia umat ta'un Dunia itu perhiasan Wa khairul matahir Al-mar'atus solihah Semua kita anis kamu Neng ayamnya Punya kamu tadi Sedih jawab doa Sakinah Tenang kalau aku pulang teh Tapi kadang manusia mah ya nggak cukup dengan apa yang ada Ayam janji mau kamu Can mawat mau akan kubur. <laughs> banyak gitu. karena aku berpikir kamu teh bebannya anak sudah empat perempuan semua mau ngajak hangout kamu mah tetegaan malam tiba-tiba ada yang habis kajian di Trans Studio Bandung di belakang hmm. istriku ay tenang tapi kan jadi tenang di jalan deh si adede rumah cepat pulang jadi kadang emang yang meringankan beban kamu dengan mencarikan teman buat kamu apa angkat deui nih maksudnya sok gampangnya mun ayah yang deui syaratnya gampang ajarkan aku iman yang kuat ah semewek mewek ya mau lagi lalu bersikaplah adil terus nu lu langkahi dulu mayat kadang ayah salaki yang pas pamajikan nama kubur dikubur tekal ustaz tuh di dikubur dulu catatannya lah enggak loncat tinggi nah naon dia Saya Eta bala bukan nadar. kalau nikah lagi langkahi dulu mayatku jangan tak ya jadi mayat langkahan itu di suka windy, tega ya tak tong bebe aja berat mana minta izin yang minta maaf Nanti nulis mun panggil minta maaf palingnya tiru bulan lah pas ya kali itu mah insya Allah istiqomah pas ya itu kan begitu kalau poligami bulan pertama piring sama mari pupus tapi itu memang tuh pupus dari ganti ku piring plastik resiko mana ada hati yang mau terbagi tapi jadi musyrik ketika hatimu tidak mau dibagi berarti engkau mempertuhankan cinta saya ngobrol sama Dodi Mutakin kalau istri nggak mau dipoligami itu musyrik berarti menuhankan suami dan memiliki sifat kebidatangan yang luar biasa tinggali ayam muda orang buat Jumpa cepu Batu sebre. Selagi orang deketan Batu sebrer Berarti lo ada daging ayam. Mana ngawani korban sembelih. Yang penting akan sah tidak zina. Maka ya Allah sebab wahai para pemuda hmm, menikahlah supaya terhindar dari zona yang namanya zina wala taqrabu zina jangan mendekati zina mikirnya terbalik baru dah koplok jangan mendekati zina berarti sekali kan eh ngadekatan wae teh saya teh kemana wae tafsir teh awailul lil musallin celaka orang yang sholat yes untung tara dia perlu nangaji teh wala taqrabu zina ulah zina poe rebo saya teh mana wae takrobu itu koroba yukoribu ulang gak deketan, ngaran duaan menukar diruna setan Mata tongsok maturan, babaturan, berbobogohan, PDKT Kurang jadi panglayar Jadi, non istilah nama Bahasa Indonesia panglayar teh Mencomblang Harus setan Kan ketika orang dua pendekatan Untuk sebuah kepentingan Rasa, bercinta Terus orang maturan mengenai Tau orang setan itu kan cek Nabi kayak gitu ya kalau pergi berdua saja itu setan awas jangan pergi berduaan nenek bilang itu berbahaya pergi tua wae sok atuh kumas supaya ada pergerakan tidak dari penjaringan berapa orang yang sudah siap nikah oh tarbiyah tong liwatin sing ke tarbiyah mau. Hah? jadi mau egois teh lelaki iya perempuan menurut taat beberapa perempuan mau menyatakan asli nih dah ka ustad ya tante, karena ustadnya terbuka tapi kan ustad ge istihoro lah merek kuplu merek itu dengan tapi kemarin menang surat makasih ya yang udah nyuratin berarti tulus kan karena saya pernah menerangkan tidak haram perempuan menyatakan untuk menyatukan seperti Khadijah menyatakan sikapnya rasa cintanya kepada Rasul daripada unak-unak yang gantung berdua pikiran Allah tapi pikiran nyata nggak boleh musrik nyatakan saja kayak balik ngaji pura-pura batu tersendat aku udah aku udah nikah kau sendiri soalnya kalau sendiri ada keem sendiri wae tapi karena rencangan kunti badan nikah sama kita nggak boleh mempersulit ibadah kita nggak sok bagus sudah tadi tapi udah ada chemistry kaca ya, udah kita sih bangsa yang budak tinggalina banget mantep mah tutupan di kalian ya dan cinta mah datang setelah perjalanan chemistry maka kenapa ada honeymoon dalam pernikahan supaya dapat chemistry menanimun honeymoon tong lobaan duaan kalau jadi banget sagoreng kumaha pasangan urang da undeui nya eta ya mungkin ka monyet tong tong ruda tungkahul mar'ah nikahi olehmu untuk mencapai menggapai akad yang kau harapkan itu memang kategorinya empat di jamali hawaja tapi kan relatif ganteng cantik banyak memutlak menggoreng mah dua lima lihat harta materi iya ayatnya materi mah tong sih nu tadi boga akhirnya jadi bukan Ustadz by the way anak berapa satu nikah umur berapa ini mah harus testimoni nikah umur berapa ayo biar jadi inspirasi usia 25 set. 25 dulu percaya diri menikah kenapa sampai wadi mengambil keputusan untuk akad karena tadi yang saya sampaikan di dalam keterangan hadis ya masyarus syabab hmm Manistato amin kumul ba'ah fal yatazawwaj. Diamalkan berarti hafalan hadisnya terus. Wahai para pemuda, manistato amin kumul ba'ah barang siapa yang diberikan kemampuan untuk menikah fal Zawaj, Perintah. Maka menikahlah karena menikah itu fa'inahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farji. menundukkan pandangan yang menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa'alaihi alaihi bisawm. Kalau ah. seandainya belum mampu ya saum saja. Puasa cuma puasa itu jadi sama nih berkepribadian banyak lain ganda terus no ya dan termasuk juga ayat yang tadi dibacakan keyakinan akan e, kemudahan yang Allah berikan berarti Ustaz selama ini Ustaz Deden dari menikah sampai titik anak berapa kan? sekarang satu satu dari dari satu ya, dari istri. Dari satu. Ya. Jadi satu taman satu kan tiga ya. Iya. Yeah. Barokah kan menikah Satu Kang Deden, satu istrinya jadi tiga. Iya. Yeah. Umur berapa anaknya? Sekarang delapan bulan. Tuh kekurangan rezeki tidak? Tidak. Berarti ayat Anur dua benar ya? Betul. Ini yang kelihatannya Kang Deden keberatan masyarakat jombloisme ya singlelilah ya jomblo ya ini teh sepertinya berat kenapa ada tema di Supah tentang akad? Itu ada bekawannya ngambil keputusan. Betul. Ada tips and trick nggak? Dulu keberanian Anda sampai masuk ke zona ngambil akad siapa dulu yang dibidiknya ibunya atau objeknya? Ya, sebetulnya dulu saat e, eh, taarufnya cuma ya cuma dua bulan dua bulan dua bulan Gila teuing Ustaz Dewi mas seminggu <laughs> karena saking wanian anak guys tani di bawah testimoni kita kenalan berapa lama seminggu hasilnya gitu. Masalahnya dua tahun. Stop, stop, stop, lagi nah, Kan ini perlu praktisi ini. Stop, mau, dede. Ya dua bulan taruh, tidak pikir panjang lagi karena ingin memang. Uh, Jadi nggak mengenai istilah pacaran waktu itu? Ya? Enggak. Terus mau apa selama dua bulan kita sana? Nah, ibuna. ibu yona <laughs> iya, dekati ibuna, bapana, orang dekati objek objeknya, geluhan. Ya, dan karena memang yakin juga uh, apa yang Rasul sabdakan ya, paman eh, roh rogiba an sunnati falisa Jadi ketika kita tidak mengambil sunnahnya, maka sesungguhnya kita bukan termasuk sunnah Rasul. Karena menikah itu bagi kita sebagai seorang muslim adalah sesuatu yang memang keperluan kebutuhan kita. Jadi Lebih tenang lagi sendiri atau sudah menikah? Oh sudah menikah. Oh acuh ya di mana jaminan etan yang setengah agama teh ayah dina pernikahan setengah agama loh maka saya gantung baru setengah ini ya kan setengah agama teh dina pernikahan saya kan udah menikah berarti nggak gantung setengah deui gitu ya. terus tip and trick untuk masyarakat eh, jomborisme ya Uh, barangkali yang pertama yang harus dimunculkan dan ditemukan itu adalah keyakinan sih Ustaz. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yakin. Sing yakin, hajar we bleh. KPRS, eh. no, nah, teu boga duit, tong bicara duit, bicara bogoheun teu. duit mah nuturkeun. Terus kumaha keyakinan? Keyakinan. Yang kedua adalah alasannya karena tadi ikut sunnah Rasul tadi Ustaz. Ber berquran dan bersunnah ya. Lalu yang ketiga, e, ketika kita sudah memiliki keyakinan dan mengikuti sunnah Rasul, yakin pasti Allah akan memberikan jaminan segala. Dan lebih sakinah ya, di tas kuno ya. Insya Allah. Lebih sakinah. Nah, jadi naon sih nunggu apa sih kalian? Akan ketakutan masalah rezeki buka surat atau laksan ayat yuk biar kebuka file-filenya jadi tambah yakin oh nggak lomba pikiran ibadah mah teka hati ku akal tapi gak dilaksanakan surat atolak ayat 3 Ayat eh, 3. Udah ada ayat. Oh ini nih, saya yang ayat 12 ya. Nanti Teorosu. Masalah rezeki ya. Ayat 12, ayat 13. Surat? Eh surat, sorry, sorry. Atolak sampai ayat 12 ya. Oh iya Sok baca Ustaz. Anu wa mayatakillah. Anu surat At-Talaq dari ayat 2 sampai dengan ayat 3. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا يقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل mereka telah mendekati akhir idahnya oh. maka ru kepala idah idah naon udah apa yang ngajeng saya bina malah sentri setik kamu mau lebih nih ilmu hari idah naon masa menu berapa lama tiga bulan ya berarti tiga kali karseban tiga kali menstruasi khawatir ada sisa sperma sebelum menikah yang masih tersisa jadi jangan menikah dulu ini aturan agama ini yang sudah bercerai pun tidak boleh menunggu lama. Nah, ayatnya. Lanjutkan Ustaz. Maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Moving on atau rek balik di simpuku saking tidak bolehnya sendiri di ayat ini. Tong cerai, tong ngosongkeun diri tenggelam dalam kesendirian. Singo. Ya, maka cepat rujuk atau nyari yang lain. Lepaskan. Oke, okay, Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Nah, ya bab akan kudu saksi kawin mah. Ulah teko botol jadi saksi. Kemana haram nikah siri, kemana terus haram. Ya, lalu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Maka syarat nikah itu ada saksi, ada wali, ada dua mempelai, ada hijab, ada mahar. Lalu Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berat, karena syaratnya ternyata harus ada iman. Bukti kita iman, wani. Udah iman parentah, urusan rezeki, urusan belakang Lalu Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Hmm, jaminan lagi, tak disangsi kan? Saya waktu itu pengalaman ya orang tua nggak setuju maka saya katakan ketemunya seminggu tapi saya udah pengen akan teka hati karena tiap panggil ayah nawan dia teh ayah perintah Allah ujang bukan nawan bukan surat dua rokaat sebelum subuh karena duit mah tergoda apa tuh padilah rok dua rokaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan orang tua saya belum paham saya itu lagi para paraban kulkut, mau apa daun sama merek kulkut. Tapi istri kuat ayah maafkan, ingin menghalalkan. Wah, oke nikah, akhirnya diantarkan ke Bandung ke motor, empat motor. Sedani di danan di Bandung. Jam sarapan gue duit tiga puluh ribu. Klasik kan? Kita ngajak kene sama segala manusia pernah cerita pernah ngajak pernah itu pernah itu Tapi cenanya telepon di Garut. Tapi udah nikah akhirnya. Siapa takut cik ya ada orang kita mungkin sampai clear kan nikah iya. siapa tak ini bukan duit tuh ah jadi kamu lain ke duit ku takdir cerita ya, eta bukti lah lain orang nukan itu itu nukan dia emang gue coba mau apa ya nah, satu bijaan si mama cina nanyamu, asal eta ya, teh tamu rek datang pada isa terus pas saatnya nak meliwe mapai cina aslinya meliwe mapai ini pengalamannya tak tukang sate Madura di Papua lah 200 siki terus beli ABC lah 30 gelas ya, jangan jalan batu ramai yang yang sia bisa di SMS nanti channel WA bisa mas yang mas kawin apa enggak yang nanti puluh saya mana tiga puluh ribu teh ayah bibitan lah suku bibit di jimatan ayah nomor mutiara Kalimantan jadi loba mas kawin teh bala gitu karena kita indah nari kami lah tahun mas kawin yang penting istrinya itu ketemu seminggu lobby lobby lobby lobby ternyata syaratnya banyak yang sudah kamu udah mah mohon maaf saya nggak ada mulai soalnya tadi sepayu sih kenapa nggak ada kita aneh coba mana lagi yang harus aku pilih ternyata feelingnya benar kan semua cewek pada waktu ya. di antara menantu paling famous aku hari ini karena yakin kena ayat dan janji Allah mutlak benar Wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Pertama, malam pertama teh satu buku gitu teh. Lalaki nu datang awe tuluy kamar gitu nu tadina. Kumaha gitu. Tapi dah ingat. Oh, ini nu disebut sah teh. Jadi bingung duit loba nu ngamplop da aya gawe menang pere terus gigireun Kang Masyuri coba rek naon jadinya pernah nikah teh. Jadi kadang rindu pengen suasana itu teh. Da pangenangan di rumah pangantenan dengan paling tengenah tengenah nyari huntu. Jadi huntu mah pang ripuhna gering telain ngalongok. Raja anu ngalongok mau waluh bulu. Tar kenal eta bencenong itu pipi ari huntu eh koropok ka subhanallah ya ku waluh. Nah aku waluh sok eh, dah waluh hanet kayak di sana cenah walu walu goblok nyari ya nyari pun nyari bentuk tapi beda ujian malam pertama saya nggak kenapa kudu nikah ini, Terus asal tahu urusan kesusahan diberi jalan keluar ya. Asal dasarnya menikah itu takwa. Lalu dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dua tahun saya nerima amplopnya karena kawinan terlalu banyak uji lemah tidak biasa saya bawa cewek pelukan di motor maklum pengantin anyarnya uh, ya teh kucuk cukup <laughs> dibawa ke pangkalan ojek kan penumpang mah jaga jarak ya. cuma nangkep gitu terus si gadonan dari dia cie nya si ustaz mau mau apa kan eh tanyakan tuh kabaran saya sah kau ini eh goblok bicara Diperjakan mana amplopnya Jangan satu baru udah kumpulkan Sejuta Ini yang ini Nah, di, di jalan apa bangin jadi kan sok sok akrab deh mana kawin tuh bebeja tengah aku dulu nges tong ribut dan nges kawin nangge song songnya amplop nacu itu dua tahun tuh ayah weh seminggu dua kali tuh nerima amplop di babaturan ternyata saya kawin kan jadi panjang rezeki akhirnya ya, datang dari jalan yang tidak disangka sampai jadi boga jolang boga pamoyan popo boga kesan welcome boga magic jar boga dispenser boga selimut merek Sanyang, domak, karnal, Lama aku selimut rumah sakit sare gitu Nah jadi berhati oh Tuhan Asli nama Tong Lalu saya lanjutkan ayatnya Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Dicukupkan catat jadi musrik kita semua ini musrik nggak yakin Allah yang mengatur rezeki, nggak yakin Allah yang mengatur jodoh. Ustaz ada cocok banget nah, nyes kawin mah lah. Oke, okay. tapi udah diceraikan kenangan deui. Di batasna opat. Pasti ya kelebihan, yakin. Kenapa? Laki-laki dan perempuan dipertemukan karena tabiatan sata, tabiatnya berbeda. Adam ada maunya, Hawa hawanya curiga. Gunawan loba awewe, daripada lelaki tukang heureuy karena awe memang paling gampang dijeuna teriun jika laki. lalaki mah dijeun dibentuk kudu ngabentuk kata mah naoki dibentuk lagi beda awewe mah set taplokan aduh garis taplokan aduh garis kelebihan laki-laki dagingnya lebih awewe dagingnya kurang mata dipanggil untuk saling meleng termasuk dalam tapi tapi melengkapi nah di sini wadola ba'dhum ala ba'din bitaqwa saling melengkapi dalam ketakwa dengan agama maka fadfar bidat tidin tidak cukup dengan wajah kekayaan turunan nu penting ayah agamaan selesai sudah karena janji Allah aku cukup ayah dia sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. nikah itu takdir, nggak jadi urusan Allah, tong sian bikin mereka Allah. Nu penting orang ayah dina taat ka nikah itu perintah, taati saja. Rizki mah kumar Allah. Berarti nu telat menikah karena dikte Allah. Cuma persoalan ternyata bukan di Allahnya. Kita yang tidak dilayakkan dapat kesempatan barokah yang namanya nikah. Dengan tidak berani mengambil keputusan. Nah, bobogohan bisa. Ayo kawin tuh. Benar kan jelas. Plus kali plus sama dengan plus. Janjinya kurang nawan deh. nah halal, nutari nah haram menjadi hak. Bener? ada can ayah calona lain can ayah. Saya boga tapi kayaknya can menang. Gus lelang di sebuah tempat. Janda beranak satu, mapan, hiji anaknya tentara. anak-anak Ayah ibu-ibu janda, tentara, anaknya, Ji benghar, usiana 25. Anjing serik kan? Rasulullah ya kaum salama kolot. Sok cobaan lah lah. kan buka kesimpulan sekarang nu kolot we ngeunah kumaha nu ngora kan genean nu ngora. Sok cobaan tong orang ngebahas poligami lah hiji ge sabugu edek moal eta masalah nama ke tema saya di gaple edek moal sekitu nya dulu rek kitu wae domba golongan manusia aba-aba rek kitu wae lu teu naon kan edek moal ngari karunya menanti nya rumah makan aja menanti ayah rumah makan menanti eh kamu nomor naon nungan lamar ku ijro iya astagfirullah dan siayangnya kumah kudu contohan main ku kolot cerik tadi jadi ngali epi akad ya Maka jangan takut Saat Al-Ma'idah satu lagi ayat satu Tentang tema kita siang hari ini Akad بسم الله الرحمن الرحيم يا وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nikah itu hukum Allah. Indahkan. Ambil cepat keputusan. Nanti Allah yang bereskan. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal wakilkan segala urusan ke Allah. Aku ingin melaksanakan perintahmu ya Allah. Masa Allah tidak memberi jalan? Di mana ada kemauan, di situ ada ya jalan. Yakin? ya, cuman persoalannya nanti kita explore melalui pertanyaan dan tanya jawab nah sih itu menjadi kendala nah oke okay, nanti kita bahas <clears throat> ini sebagai stimulus saja ada sahabat namanya Abu Nuas dia teriak-teriak dengan penuh bahagia dan bangga aku akan lebih kaya daripada Allah subhanahu wa ta'ala suka Abu Nuas luas nungadeng sombong bisa jelas punya Allah di lebihan pengharna aku makhluk nah aku akan lari dari rahmat Allah bagi aneh yang ngomongnya betul mana rahmat Ima ya, mah lupa tina rahmat aku mencintai fitnah betul mambung di fitnah Ima malah mencintai fitnah ternyata dia berilmu orangnya boleh berbeda artinya mengeluarkan statement itu yang penting jelas dasar hukum dan alasannya al musbit yatlubu dalil mentawakan suatu itu harus jelas landasannya ditanyalah oleh raja ditangkap bising jadi kontroversi subversi lalu membuat konflik nanti panggil Abu Nuas eh maksud omongan antum gitu nah omongan mana antum menyatakan aku akan lebih kaya daripada Allah Allah itu lam yalid walam tidak punya anak dan tidak diperanakan dengan menikah aku punya anak katanya berarti lebih mengerti ah ya Allah Allah kau gitu aman berarti aku mencintai fitnah naon maksudnya inna amwalakum wa ajwajukum fitnah sungguhnya hartamu anakmu, pasanganmu ujian, fitnah. Maka aku mencintai anak dan istriku. Karena anak istri itu musuh sebenarnya mah. Kalau tersak ah, frekuensi dalam ketaatan. Jadi nah, kamu akan lari dari rahmat Allah. Aku berteduh dari hujan yang turun. Hujan turun kan rahmat. Jadi nyuhan maksudnya nggak ada masalah. Tapi saya lihat dari statement hadis dari Abu Nuas ini apa keutamaannya? Jadi mereka itu diberikan rezeki lebih sama Allah. Maka doa untuk pengantin itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang tadinya tidak memiliki jadi memiliki dan dilebihkan kepemilikannya. Satu tambah satu, kalau saya di keluarga satu tambah satu enam, karena anak saya sekarang alhamdulillah sudah empat perempuan semua, tong saya empat perempuan semua bukan perempuan saya empat saya punya anak perempuan empat bukan perempuan saya empat punya anak beda kasusnya saya punya anak empat tapi cikal KB kan lain bisa ditanya berarti tanah oh ternyata men's of God kan? tenang aja emang gitu cita-cita budak teh lapan weh tapi kita KB ya lancet gitu diopat bibit dan itu luar biasa rezeki kan Allah tahu ada nggak orang poligami miskin nah, ada ayah tetangga ah, coba lagi poligami nah itu ya, jadi gawe gawe na poligami poligami mau yang pagawean ibadah ya terus nggak saya tak kawin rela lah kawin Hah? Kumaha? Hiji ge cukup. Geus boga kaca cukup teh kerjaan boga ekonomis eh, boga mah cukup ya. right Oke, okay, ada pernyataan, ada pertanyaan. Bawa enjoy aja balon bawa kalau So, apa sih kendala menikah sampai ke titik akadnya kita teh nih susah sok Mang di mediasi. Sing ayah nu yang akad ayana so Ngena saya banyak ini yang terbiak. Sok pakai nasi. Ya, mangga. Untuk Ikhwan dulu, Ahmad dulu nih. Oh, Ikhwan sih karena tas desa Barnarosnya. Mangga mangga kan. Tuh. Teriak aja. Cok. Tak kenal maka tak aruf dari mana? Oh ini seksonnya. bikin gimana di? Kalau misalnya kita mau angkat, terus si pihak wanita itu malah sedangkan keluarganya itu belum masuk Islam bagaimana hukum saksinya saksi mah bebas wali wali hakim wow kakua. saya sering mengakankan yang orang tuanya bukan muslim tapi anaknya sudah muslim wakilan hukum dalam nikah ila wali itu sebenarnya hadisnya kurang kuat pernikahan tapi memang syarat budaya wali wali hakim bayar itu saya mau beres sama apalah bab kauan mencerai 540 ribu mayar iwan ya oke okay. udah siap ini ya ah deh oke mau kalau tari gue bejakan so, ada ini pasti ruang Ustaz, uh, ya. eh, kalau kita udah punya pasangannya terus tapi orang tua kita tuh uh, melarang kita untuk melakukan akad karena orang tua kita itu ingin kita itu memiliki rumah dulu jadi apakah kita ngikutin dulu orang tua atau akadela hmm? berarti ya kolotnya tukang properti <laughs> kawin alam imam kan nutur kan. daun sare di pinggir jalan nih ya, kawin nya tuh buka imah nah mereka sekolah kelas dulu jadi imahan lucu sejak kira-kira budak numpang ais bungsu eh pengen rumah bukan terus kulkas saya <laughs> eh, pakai lakban di gambaran jadi orang kobita sare didinya hangat atau riwus tuh kan? aslinya kayak bang Yander yang mah nya, oke okay. ini kan lawan aja yang penting kita niatnya benar ada lagi apa ini kenapa ya teteh tadi dijalankan semangat siap teteh silakan eh tetangga tuh jumrungnya mana teh ayat satu ya masalah tempat tinggal ya benar Ustaz ayat satu kita kita masalah tempat tinggal tuh kumasalaki lu daik di barawalai kemana nanti ini yang timbul kemudian kalau tidak diindahkan perselingkuhan ibu-ibu sekarang tuh nggak pernah kemana-mana tapi sinyalan menghindar ngomong salaki kayak ayat tadi karet ayatnya sebentar ya biar valid benar sebenarnya keren banget barusan ayat ditutup ayat sebelah janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya itu ya, sah dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas bukan bukan masalah tempat tinggal tempatkanlah mereka pada tah ayat genap surat atolak tempatkanlah mereka askinu itu sok bising Ustaz Epi Tri kamera ngomongnya wantun galeuti wantun lah ditulang sakit sakitu tengah batikeun baca zat Askinuhun min haithu sakantum min wujadikum oh bola Ustaz tong akan dileuwihan ya, namanya Asuk Artikan tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan. Berarti kemana saja tugas ikut itu tugas istri namanya juga sakinah maskana, taskun itu tempat pulang mata khasanah di dunia itu kalau bangun tidur badan sehat makanan ada posisi aman keluarga kecil kabeh pemajikan kerja lawak budak ada lahir bahagia awak sehat posisi aman pekerjaan tidak jauh dari rumah karena yang jauh rumahnya deket kena pekerjaan saya kemarin ngisi di BJB Sumedang ya mereka para cabangnya teh pak, eh bapak lagi di mana? Di udah besar, nah, Setengah genep di Bandung dengan sholat subuh. Langsung ke Sumedang, ayo dia sama yang ngaring awam katanya. Ini si ibunya saat itu ikut. Udah nggak kos aja tuh di sini. Yang penting nggak jauh dari istri. Kenal nggak pemajikannya ditinggalkan? Ya, ngeri. Nah, ini ayatnya. Jadi tempatkanlah non Ustaz mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Catat tate, At-Tahri At-Tolak ayat 6. Lalu Ustaz dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Tuh, jadi mau ah, sok ya arek ah, ini mata teh menyakiti hati rasa laki. Terus ku video call, cukup. Emang bisa hamil ku video call? Di share Aduh, lebar kuota. Uh. Bener, jawaban bukan? Ini jawaban bukan? Sudah, selesai. Eh, akhirnya gitu loh itu dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya nah, sampai mereka melahirkan. Bukan dulu, padahal kasih ajamin. Selagi di luar kota, kajian cerai, abis mah jangan luka AA mah tetap dinafkahi. Sampai jadinya keluar lalu Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Nah, nges lahir kan nyusuan akhirnya duit tersusunan ya, untuk nutrisi sudah diantar banyak ini yang tidak diberlakukan sehingga terdolimi perempuan lalu dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Wasawil kumpil amri dengan baik, tong jadi papasiaan dan jodoh mah takdir. Ya, tetap duduluran masuk. Karena anak tadi jadi butuh walinya. Karena saya suka salut ketika ada keluarga bercerai, tapi pas nikahkan anak mama ayah cuma jadi janggal aja gitu nggak nggak boleh dilarang lalu dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya direntalkan nggak baik. bising ibu-ibu ibu-ibu nangis atau ada anak mana ya? anak itu nyesesang tapi nanti hati-hati dengan ibu yang sesusuan kalau ibu itu punya anak tiba-tiba anaknya berjodoh seperti uh, siapa ya ada kasus zaman nabi itu yang menyusul Nabi gara-gara keraguan-raguan sudah nikah udah punya anak Umar bin Yasir siapa ya e, mana yang kena sebenarnya dulu pernah sesusuan anak kamu harus nikah kan buka budak haram ya oh. disusul Nabi benar nggak pernyataan sahabat itu tapi hanya menyatakan tiga kata kaifa wa qad kila Umar sudah gitu tidak itu diceraikan langsung gimana anaknya yang geus tiga tato yang geus tong minta tapi keluar berarti tidak boleh menikah saudara sepersusuan karena persoalannya satu darah dari mentak saya teman kawin yang sapi karena sesusu habis sesusunya <laughs> oke okay? udah sadar ya okay. jadi gitu teh ya jadi kudu nurut teh kan salah sih mereka dibawa kalian cecopet ke cuma asup istilah saja itu ya next ada oke okay, yang merah ibu ini mah harus dibanyakan interaktifnya dari Depok sengaja ke sini tinggal di sini oh tahu kajian di sini dari mana Instagram berjasa sekali Instagramnya. Salam buat Instagram. Ada yang bisa saya bantu? Mau menikah di sini? Ibu sudah? Alhamdulillah. Eh, eh, kan, eh, yang sudah menikah terus kena kasus poligami Ya, izin bukan syarat poligami. Tidak harus ada kelakuan baik dari polisi yang ada yang jelas ribu. Ya, lalu yang jadi masalahnya apa? gue ngobrol deh sama istri saya istri saya harusnya diomongin kayak gitu jadi semua perempuan itu itulah kenapa ibadah poligami itu berat karena ada masalah yang harus diselesaikan secara ikhlas jadi daripada jujur tidak ikhlas mending terjujur tapi melahirkan keikhlasan mau saya maksudnya pret perempuan mah bebe jage oh men bebe jage lama nikah jeng nu muda poligami mah yang kolot nikah yang kolot oh nu orang emang jadi orang kudu salto belum tentu bu kalau dipertemukan masalah selesai kecuali memang imannya maka Ibrahim itu nggak neko-neko Ibrahim itu dianjurkan oleh istrinya karena istrinya terlepas dari latar belakang tidak bisa memberikan keturunan atau tidak imannya sama mau nyunah poligami tuturkan Sarah jadi mencarikan si istrinya lain orang neangan kan ayo pangnangan kan ku batu ratunya apa amir Kasih nano kada luar nah, ya, nah ya. Ustaz kalau memang bisa diskusikan kan tadi ayatnya wasawir hubil amri musyawarahan omongin aja suaminya ya daripada selumputan tengenah ku tangga sok mamah marido pangikan mamah jeng norek titikah ku Mama Marido jeung nyakarna. <laughs> Nah itu yang dicegahnya teh nyakarna itu pemirsa. Oh sia nggak deketan salaki aing salila ieu teh. Oh, sia na oh dilalakwah itu jadi rame. Kawin teu aut-autannya. Nah, sumbutkan sumbutkan. Kayak pakai mah di kuburan memang salaki geus mau. Nu dia cerik, nu dia cerik tahu cuy cuy saham ini istrinya goblok sih tuh ya kawin tempe beja mah terus mau teman calekan susah bu jalani aja dulu nanti apapun persoalannya senyumi ntar saya mah jempling kayak goblok kami torek carikan gunung itu carikan gunung ya jempling karena torek ya, jadi mau nanya poligami mah kudu torek jadi Iya, Seven, ini <laughs> ya, itu bu, kan aja nggak masalah. Tapi kan itu dengan objeknya. Si suaminya yang mau poligaminya dilembuti, Ada dari istri teh. Bebeja, sok rido tapi ngesan yang kurang. Atau lain poligami ngesan. <laughs> Akhirnya harus memilih. Akhirnya keputusan tidak jelas kan. Kau memilih untuk akhiri kisah ini Kau lepaskan aku tak berdaya ini tuh ya ini tuh ya ini jadinya sorangan tentang sok moyokan jomblo ya. jadi ibu diskusikan tadi ayatnya udah muncul wasyawir kumbil amri itu lebih baik daripada timbul fitnah lebih nyaman saya lihat aja Edwin tuh akur eh subhanallah jadi nu kolak ngasuh nu anak nu anak jiku mah ya tilu tahun cerai puasa naon Ambung puasa tiga tahun kan mah nanti damai nanti damai. Mantap anjuran untuk menahan kekuatan mereka itu kalau belum mampu tadi terus tahun dulu ya. Tahun dulu. Oke, okay. gue diskusikan saja. Next. Oke, okay. tetapi mau poligami masih kecil. Ini dulu ya. Sok. Oh, mangga nggak apa-apa. Om juga apa. Atuh dah bener. Lanjutin gak nih? Lanjutin. Mau nanya yang uh, di belakang tadi, jawabannya asal belum puas gitu ya. ya ah, yang di belakang tadi. Huh? Hmm. kan katanya kalau misalnya mau nikah terus kak si Aima harus beli rumah dulu kan hmm. gitu nah kalau misalnya si cowoknya bilang kata orang tuanya kamu harus S2 dulu beres dulu sesuatu bla bla bla gitu. hmm. gitu nah si abangnya tuh bilang saya tungguin ya deh kata gitu saya kan nggak mau nah terus katanya kata si Ya. Nah, terus uh, akhirnya pas saya bilang nggak mau udah beres kuliah. Saya di kantor urusan agama. Stop, oh, saya paham. Teruskan. Nah, pas uh, beres kuliah, uh, dia kan dia masih dari ikatan ke ikatan dinas satu tahun kata beres ini baru. Ini curhat Ya tuh saya mau nah, cerita. Nah, udah gitu kan udah pas dia pelantikan akhirnya ketemu orang tuanya orang tuanya bilang tetap harus S2 dulu dan gini gini gini gini hmm. nah akhirnya abangnya maksa sayangnya nggak mau saya bilang ya udah berakhir aja terus kata si abangnya akhirnya maksa ke orang tuanya kata orang tuanya gini so kalau mau dilanjut sama dia gitu yang pertama dari segi adat istiadat katanya kita itu saudara dari segi adat istiadat yang kedua kata kalau mau langsung nikah sama si dia katanya gitu kalau mama mati atau meninggal nggak usah datang ke kuburan mama katanya. Nah itu gimana? Kalau dilanjut berarti kita berarti lawan orang tua tuh. Kalau nggak dilanjut gimana? Entah itu gimana gitu. Maunya ya. gimana? Baiknya gimana? Lawan nggak atau gimana ya? Baiknya aman aja. Gue ada band baiknya. Ini kalian Kan beda. Beda kasus. Beda kasus. Karena harus belum puas gitu. Ya sudah, dia apa? Niatan karena Allah, mama tuh hanya ngegertak. Kelihatan saja prestasi. Kan tebal sekali, ada lah. Harus S2 dulu, S3 dulu, seri sorangan. Niat gak sih nikahnya? Niat gak akan datangi yang disepuhkan aku mau uji mah dan feel aku udah dapet urusan mama mau mati Ecan waktu memang mau bisa urusan nanti aku datang ke kubur mama atau tidak kan urusan Idul Fitri etan so sobat mama rek mau termasuk melawan bukan Iya. maka ada ayatnya eh, anu eta birrul walidaini insana wala taqul lahumā wala au kilau anun karena selama orang tua mau tidak menganjurkan kemusyrikan baru diikuti tapi kalau mempersulit ibadah ya jangan diindahkan bukan melawan itu mah seperti Ibrahim tidak semua perintah ayahnya diikuti tapi tetap harus dilembutkan hatinya minta doanya mungkin mama punya feel lain Mama punya rencana lain, pemuaka, aing geus kuat atuh mah. Ini masalah yang harus diselesaikan. Jangan sampai gini ya kasusnya. Banyak orang lalu kemudian teh banyak lalu orang kemudian anaknya sudah ngomong ya, sebelumnya ke ustad aku pengen nikah tapi buku mempersulit si ayah gimana si ayah kepengaruhan si mama oh, berarti si ayah susis ya. kalian pengennya gimana Aku gak mau ngelawan orang tua tapi hubungannya jalankan terus kenal dia curhat ke orang ternyata minta dikawinkan akhirnya kan punten merit by accident nu tadi anak anak nanu datang anak kolot nanu datang set kawinkan budak penyelamatkan sok ustad yang amplop sabar hawa ini. Nah, gue itu jadi kena amplop maksudnya kemana? Teteh kecelakaan. Ayo kamari kemana wae nggak cilaka minta diselamatkan budaya selamat dicilakakan dengan dipersulit urut. Ini tebel budaya harus punya rumah kuliah dulu saya sering menikahkan anak-anak yang sedang kuliah justru lebih percepatan suksesnya diperlihatkan karena target sebenarnya punya anak orang kuliah kudu bener-bener intensif gitu asal positif niatnya justru malah bahaya kalau ini terjadi dinikahkan tetap dinikahkan tapi dari latar belakang yang berbeda menutupi aurat saja nikah itu nikahnya tidak berkah dan tidak lama kemudian cerai siapa yang jadi korban anak ini mah harus tetehnya harus kepada aja kalau memang syarat dan prasyarat yang nggak perlu itu masih seperti jadi benteng yang menghalangi tujuan solusinya gimana Ustaz? ya dekati aja Allahnya biar Allah yang melembutkan hati semua yang menghalangi niat baik kita maka tikung di sepertiga malam kalau memang sudah benar cinta setengah mati oke okay? dengan doa doa terbaik kita lalaki nah Makai mic kan dia maju itu mic ah, didinya. Wireless. Maaf mungkin ini hanya ingin sharing gitu ya. ya. Kebetulan kan karena praktisi juga pengalaman betul yang tadi Ustadz sampaikan kalau saya pernah dengar cara mengusir Khalid Basalamah hmm. kata beliau kalau ada orang tua yang masih mempersulit pernikahan, pernikahan itu orang tuanya egois harus punya dulu rumah harus punya dulu S2 S3 kasihan ini kan uh, eh, menikah itu anak dong kasih, jika saya mau yang kawin deh jadinya sok husnudon oh anak kan dia tak kasihan kasihan kan karena menikah itu karena botol mau ya eh, masalah menikah itu wajib nah banyak kasus-kasus yang masuk gitu ya kan karena saya pengajar kebetulan pernah ngajar di SMA 1 Pasundan banyak yang siswa-siswa Pak, saya sudah tidak kuat katanya, sudah terkena fitnah. Baru lihat perempuan aja udah syahwat udah ini. Ya saya saya anjurkan yang menikah datangi orang tuanya. Tapi mereka itu banyak ketakutan-ketakutan gitu. Hmm. Takut apa sebetulnya? Coba yang kalian pemuda takutkan itu apa sebetulnya kalau ingin taruh gitu? Oh, iya ada pertanyaan. Takut apa sih sebetulnya? Tuh, kan? Jadi kamu yang ketakutan. Takut apa sebenarnya? Oh, biji hitam muncul, takut ditolak. Nanti saya jawab. Kalau tadi ya menurut teteh tadi daripada memaksakan, kalau menurut saya lebih baik cari yang lain. Karena begini, kan Ustaz Salim Abdullah juga pernah bilang kalau menikah itu jodoh itu bagaimana rasanya. Kalau ini nak anakmu silahkan menikah semoga berkah tapi beda dengan ini silahkan mau jungkir balik mau nonggeng silahkan itu beda ya karena saya juga dulu begitu itu ini pengalaman saya Ustaz. sudah menikah saya sudah menikah dua kali juara ya. cuman sekarang lagi membujang lagi lagi membujang lagi kalau sekarang jadi Dulu saya waktu satu minggu menikah langsung dimusuhi oleh ibu mertua saya. Satu tahun saya dimusuhi. Sok berbagi pengalaman keren. Dimusuhi gitu ya. Akhirnya karena saya pertahankan pertahankan tiga tahun bertahan kandas juga gitu makanya daripada tadi teteh terus ingin keke ke si A itu mending ke saya aja lagu kita malah kandas Ini istikharah lagi gitu oh, benar, benar. soalnya kalau dimulai dengan hal-hal yang negatif dimulai dengan banyak-banyak kesulitan itu pasti kesananya bakal sulit lagi hmm. alhamdulillah sebulan kemarin itu ya saya terus terang kemana-mana gitu e, bahkan ke Supa juga tolong ini jangan jadi hal yang sepele gitu untuk menikah ini coba kalau yang belum kalau ini kita berbicara yang ingin menikah gitu ya karena kalau yang misalnya masih belum masih normal gitu ya alhamdulillah gitu masih bisa menjaga tapi kalau yang udah, udah benar ngebet gitu. itu harus tinggi harus dipertemukan itu segera itu Bahaya. salah satunya kan direkrut itu anak muda pemuda pemudi agar ya nggak nanti ada yang masuk nih sampai sampai sampai ini oh iya ini yang masuk salah satu panitia sufa ya penjaringannya insya Allah insya Allah diseleksi nggak uh, baru saya baru kemarin baru ngobrol cuman nggak nanti disuruh bakar ini katanya ininya uh, eh, lebih tindak lanjutnya Sebetulnya kalau ngurus jakat ya, itu kan ambilin dapat jatah. Jadi kalau ngurus sopir pernikahan, mana dia juga mencari jatah. Ya kan? alhamdulillah, ini, saya tidak bermaksud mau mencari sini, soalnya tadi juga dari pesantren yang persis hmm. itu hmm? udah ada yang WA saya alhamdulillah udah ada yang Vialnya dapat ada yang mengizinkan taruh ke rumah gitu bonus eta eh, mah mang keur mangi copot <laughs> juara kita memudahkan orang akhirnya Allah mudahkan kita ya tiba-tiba tadi siang baru siang tadi uh, sahabat saya uh, eh, WA ini ada uh, dari pesantren usia 23 tahun mau taruh katanya jadi 23 32 23 mantap ya daripada nanti kan pemuda terutama pemuda nih yang ingin banyak menikah soalnya banyak yang masuk itu uh, ke saya Pak Guru saya udah nggak kuat sampai saya mau maaf onani katanya sampai dia nggak kuat gitu hmm. padahal kan ya udah lulus SMA misalkan ya kamu benar-benar kuliah atau kerja cari sambil cari kerja gitu sambil cari akhwat yang betul-betul karena kan kalau akhwat kan empat syaratnya kalau Iwan itu cuma satu kalau iwan ada yang udah datang diridoi kesolehannya ya nikahkan kalau enggak nanti bakal terjadi kalau empat akhwat syaratnya apa ya bahkan tadi sudah disebutkan oh, iya. yang cantik hmm. yang kaya hmm. yang pintar hmm. yang agamanya bahkan kalau di Timur Tengah itu terkenalnya cerita cerita seorang pemuda yang buta itu hmm. yang dia hafiz Quran dia bermimpi di malam mimpinya dia e, jadi si pemuda itu udah usia 25 tahun di Timur Tengah terkenal itu ceritanya cerita asli itu jadi pemuda ini e, oleh ayahnya nak kamu itu miskin buta siapa yang mau sama kamu hmm, gitu. cek bapak anak cek bapak anak bukan dikasih optimisme anak anaknya minta sama Allah dan bersungguh-sungguh gitu dalam mimpinya dia di sepak wil mimpi bahwa